بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita dimudahkan untuk mempelajari tentang sifat-sifat huruf yang memiliki lawan. Dan saya sebutkan empat sifat beserta lawannya ditambah dengan sifat tawasud dan e, bayiniyah. Adapun sifat idlak dan sifat ismat tidak saya bahas karena dengan alasan yang sudah disebutkan. E, untuk memudahkan dalam mengingat apa-apa yang telah dijelaskan atau dipaparkan maka hendaknya kita mengetahui perbedaan yang sangat mendasar dari sifat-sifat yang memiliki lawan. Yang pertama, dari segi mengalir dan tertahannya nafas, ada sifat hamas dan sifat jahar. Ini yang pertama. Jadi perlu diingat bahwa sifat hamas dan sifat jahar pembicaraannya tentang segi mengalir atau tertahannya nafas. Yang kedua, dari segi tertahan dan tidak tertahannya suara. Yang kedua ini dari sisi suara. Ada sifat yang namanya sifat syiddah dan sifat rohawah. Jadi yang kedua, sifat syiddah dan rohawah pembahasannya dari sisi tertahan atau tidak tertahannya suara. Berbeda dengan hamas dan jahar, dia dari sisi nafas. Dan di tengah-tengahnya antara syiddah dan rohwa ada sifat bayiniyah atau tawasut Kemudian yang ketiga, dari sisi, dari segi terangkat dan terhamparnya suara. Jadi saya ulangi, dari segi terangkat dan terhamparnya suara dan lidah ada sifat yang namanya sifat isti'ala dan sifat istifal. Jadi isti'ala dan istifal berbicara masalah ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yakni sifat itbaq dan sifat infitah. Kita bahas dari sisi terkumpul atau tidaknya suara antara lidah dan langit-langit. Ini sebagai eh, kesimpulan dari pembelajaran tentang sifat sifat huruf yang memiliki lawan agar mudah dicerna dan mudah diingat ya fokus dari setiap sifat itu dari sisi apanya jadi kita harus mengetahuinya inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini Semoga bermanfaat dan semoga tetap terus kita belajar dan semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kita semua. Saya akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.